Rasulullah SAW menyuruh agar pintu-pintu rumah untuk ditutup, jendela-jendela ditutup. Demikian pula anak-anak kecil pun tidak boleh keluar pada waktu itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di waktu-waktu itu syaitan dari kalangan jin itu sedang bertebaran. Kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat, kalian tidak akan berani berjalan sendirian di malam hari. Lain dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi. Lain Dunia di Roja TV. Pemirsa, selamat datang di acara Lain Dunia. Menguak misteri, meluruskan persepsi Anda mengenal dengan benda ini atau yang ini? Bagaimana dengan yang ini? Jimat diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam jumpa di lain dunia. Menguak misteri, meluruskan persepsi. Ketika kepercayaan diri terhadap ilahi terkikis halusinasi, terdorong keinginan yang tak terpenuhi. Lalu, engkau pun menggadaikan keimanan diri. Maka, hendak kau bawa kemana raga ini? jimat menjadi tameng bagi kebanyakan orang di dalam berbagai persaingan dunia. Pedagang yang sepi lari mencari jimat. Para pejabat pun sibuk memburu jimat. Bahkan, yang konon dikatakan seorang ahli ilmu agama sekalipun menyimpan jimat-jimat. Pemirsa, sungguh ironis. Fenomena yang terjadi turun-temurun di kalangan masyarakat kita meyakini bahwa jimat bisa menjadikan perantara untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan mereka. Lalu, di manakah syariat agama Islam ini mereka letakkan? Pemirsa, bersama lain dunia, kita akan menguak misteri, meluruskan persepsi tentang jimat. Tidak sedikit kalangan terpelajar ataupun cendikiawan yang ikut terbawa arus fenomena yang menyedihkan ini. Kalau menurut saya sih berdasarkan pengalaman jimat itu ya kayak benda-benda yang bisa narik kita buat wanita atau kita ingin kaya, mendapatkan harta atau kita ingin punya ilmu kebal, barang mistis. Iya. Ya kalau kata orang sih fungsinya katanya buat kalau ada isinya di dalamnya katanya buat nyembuhin orang ya katanya saya juga belum ini banget itu setahu saya untuk kekebalan ya seperti itu kalau untuk yang saya tahu kalau orang dulu itu pegangan ya pegangan ya ada yang biar sakti lah biar uh, apa melindungi badan kan gitu mereka pakai ya buat kayak kebalan tubuh atau buat narik wanita atau buat mereka supaya banyak harta atau mengeluarkan aura-aura tubuhnya mereka? Ya, percaya. Ya, percaya. Jimat itu ya karena dulu itu katanya untuk orang untuk pegangan pribadi ya, ya gitu. Bisa dibilang percaya atau enggak saya sih enggak jujur saya enggak tapi uh, menurut bukti-bukti memang bisa ya kalau dibilang percaya ya ada percaya sih tapi kalau dibilang ya percaya aja dah kalau saya sih percaya nggak percaya ya karena kata orang sih yang kayak gitu-gitu ada gitu ilmu-ilmu hitam seperti itu ada tapi saya belum lihat sendiri pakai mata kepala saya jadi saya percaya nggak percaya? Kalau itu saya percaya karena itu saya yang punya apa namanya yang saya punya itu saya punya sendiri gitu. Kalau keris ada gitu batu-batuan mungkin ya delima dengan saya dengar-dengar itu. Nah, ya dengar-dengar dari orang-orang kayak gitu mah istilah kayak keris apa bulu perindu kayak semacam tombak-tombak dulu kayak gitu ya. Jimat-jimat itu kayak ditaruh di cincin atau kayak bacaan-bacaan dari kertas kita harus menghafal ya, atau ya ya itu benda-benda yang bisa ditaruh di dompet atau cincin bangsanya mistis ya. Jadi kayak batu, tombak, apa itu kan kalau seandainya kita mempercayai jadi eh, apa mempercayai 100% ya itu kadang-kadang orang tuh dibikin jimat. Ya, jimat itu ya seperti keris, batu atau apa bubuk bulu rindu apa bisa dan lewat melalui dukun juga bisa menjadi dukun. Ya dengar-dengar dari orang tua sih kayak gitu mah ada yang bilang ngambil dari kuburan apa dari pokoknya tempat-tempat serem gitulah. Wah, macam-macam sih Mas, ada yang petapa, ada yang puasa mutih atau puasa geni lah itu buat buat kekebalan diri. Biasanya sih dari orang-orang pinter kayak yang dibilang dukun, maaf ya gitu, seperti itu. Biasanya orang itu puasa, puasa mutih biasanya eh, tujuh hari tujuh malam. Teman-teman saya salah satunya sih dia punya jimat kekebalan. Jadi uh, dia dibacok atau di apa-apain nggak nggak mempan, nggak sama sekali nggak ya nggak kenapa-napa dia ya itu buat ya itu kalau saya yang saya pegang buat ya namanya layu apa itu buat nyembuhin orang bisa terus buat jaga apa namanya buat jaga badan kita sendiri ada pak jadi saya pernah dulu ingin ya masih bujangan ya ingin dapat pacar apa gitu ya ya terus baru saya puasa ya, mendapatkan batu Nah, itu untuk ini. Caranya saya waktu itu dikasih kasihat sama orang tua saya suruh dipakai nanti kalau misalnya hari Jumat Kliwon itu suruh dimandiin, dikasih air kelapa, kelapa hijau gitu sama orang tua saya terus nanti kalau udah dimandiin nah cincin itu suruh dipakai dibungkus kain kapan. Batu itu fungsinya buat orang misalnya lagi ada orang hamil kesusahan bisa dipakai gitu. Di, dikasih dikasih air, suruh diminum. Kalau teman-teman saya pernah kedukun, terus jimatnya ditaruh di cincin, Pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, begitulah ternyata kenyataan yang ada di masyarakat kita tentang opini jimat. Jimat ternyata diyakini oleh masyarakat kita bisa menjadi alat untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan mereka. Malahan, bisa menjadikan sandaran setiap gerak-gerik dalam kehidupan mereka. Lalu di manakah doa-doa yang mereka panjatkan untuk Robnya yang telah menciptakannya? Robnya yang lebih dekat dari urat leher mereka. Lantas, muncul satu pertanyaan besar. Apakah hukum jimat tersebut menurut syariat agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seorang muslim harus meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah An-Nafi'u Wallah Wahdahu la syarikalah Hanya Allah yang memberi manfaat dan menahan mudarat semata tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan ini kita ambilkan dalam beberapa ayat suci Al-Quran. Di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma Allah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki untuk diriku pemberian manfaat ataupun menahan mudarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain surat Yunus ayat 49 ayat yang semisal dengannya Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'an illa ma Allah. Artinya katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku tidak memiliki untuk diriku sebuah manfaat. Di sini lihat nafa'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk nakirah. Artinya manfaat apapun dan kebaikan apapun tidak akan ada yang bisa memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53. "Wa ma bikum min ni'matin Allah. Thumma idza ad dhurru fa ilayhi taj'alun." Artinya dan apa saja yang ada pada kalian dari nikmat maka itu berasal dari Allah. Kemudian jika menimpa kalian keburukan, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki manfaat menahan bahaya. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat tadi di dalam surat Al-A'raf, kemudian juga dalam surat Yunus, Al-A'raf ayat 188 surat Yunus ayat 49. Maka menunjukkan bahwasanya di situ terdapat pengkhususan. Karena ayatnya dalam bentuk di awal ayat peniadaan kemudian ditetapkan. Ayat atau tata bahasa Arab jika awalnya dalam bentuk peniadaan kemudian penetapan menunjukkan kepada pengkhususan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ayatnya, "Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'an." Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki untuk diriku mudarat ataupun pemberian manfaat. Illa dan di sini letak pengecualian penetapannya kecuali yang dikehendaki oleh Allah menunjukkan pemberian manfaat menahan bahaya hanya milik Allah Subhanahu wa taala kata kalau kita lihat beberapa hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam di antaranya Allah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ma min 'abdin yaqulu fi sabah kulli yawm wa masa'i kulli lailatin bismillahilladzi la yadhurru مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث marrat lam يضره shay'un. Artinya, Tidaklah seorang hamba di waktu paginya, setiap hari, dan di waktu sorenya, setiap malam mengucapkan Bismillah alladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama dengan nama Allah tidak ada yang memberikan bersamaan dengan namanya sesuatu di bumi ataupun di langit. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Diucapkan sebanyak tiga kali, maka tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan. Makanya, Bapak Ibu Saudara Saudari, para pemirsa sekalian, Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala berkata, فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله ولا يضره غيره artinya ini menunjukkan bahwa tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah dan tidak ada yang menahan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 17 wa in yamsaskallahu bidur fala kashifala illa hu wa yamsaska bi khair huwa ala kulli syai'in qadir jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu kesulitan maka keburukan maka tidak ada yang mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada dan jika Allah Subhanahu wa taala menahan keburukan eh, kebaikan maka tidak ada yang mengangkatnya karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan manfaat dan menahan mudarat satu-satunya tiada sekutu bagi Allah maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk meminta kebaikan, meminta perlindungan kecuali kepada Allah. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa tidak ada yang bisa dimintai perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya tidak diperbolehkan dan diharamkan seorang muslim untuk memakai jimat. Karena di dalam memakai jimat berarti secara hakikatnya dia adalah minta perlindungan kepada jimat tersebut. Atau minta perlindungan kepada jin melalui jimat tersebut. Bahkan di sana ada hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kita diharamkan untuk memakai jimat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man allaqa tamimatan faqad ashra Barang siapa yang menggantungkan sebuah tamimah. Tamimah adalah asal katanya jimat yang dipakai oleh anak-anak. Gabungan dari benang-benang entah itu berwarna hitam ataupun merah atau yang lainnya yang biasa digelangkan pada tangan, pada kaki, pada leher. Inilah disebut dengan tamimah. Tujuannya untuk menahan bahaya penyakit dari anak tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan hadis tadi, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantung sebuah tamimah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Maka di sini berarti diharamkan seorang muslim untuk memakai tamimah dan dikategorikan sebagai sebuah perbuatan kesyirikan. Kenapa demikian? Karena terjadi penyamaan antara orang yang memakai tamimah dengan menyembah Allah. Dalam artian, orang yang memakai tamimah berarti dia menyamakan selain Allah, itu jimat, disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkara meminta perlindungan, padahal tidak ada yang pantas dimintai perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Barang siapa yang menggantung tamimah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan urusannya. Di sini juga hadis menunjukkan diharamkannya secara nas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bergantung kepada jimat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam agama yang sempurna. Walhamdulillah. Tidak ada agama yang paling sempurna selain Islam. Allah berfirman, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmat dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama dalam perihal membentengi diri dari musibah maka banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu. Di antara dalil-dalil tersebut adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud Imam Tirmidzi bahwa barang siapa yang mengucapkan setiap paginya atau setiap sorenya sebanyak tiga kali الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء Siapa yang mengucapkan itu sebanyak tiga kali di waktu pagi di waktu sore maka tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan maka bacalah itu sebanyak tiga kali pagi tiga kali sore saya ulangi Bismillahirrahmanirrahim لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم dan salah satu cara yang lain juga penjagaan diri menurut agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah membaca bacaan di setiap sore. Nabi Muhammad SAW bersabda, Barang siapa yang membaca di setiap sore sebanyak tiga kali. Lam tusibhu faj'atu bala. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Man qala Bismillahilladzi la yadurru asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, wa huwa as-sami'ul 'alim, thalath marrat, lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih wa man qala hina yusbih thalatha marratin lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi barang siapa yang mengucapkan bismillah Alladhi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim sebanyak tiga kali maka tidak akan tertimpa musibah bala yang mendadak musibah bala yang mendadak sampai waktu pagi. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak tiga kali di waktu pagi, maka tidak akan ada yang menimpanya bala dan musibah yang mendadak sampai waktu sore. Maka nah, ini bacaan yang semestinya dibaca oleh seseorang ketika di waktu pagi, di waktu sore. Kalau seandainya ingin lepas dari musibah. Adapun jika seseorang singgah di sebuah tempat agar karena dianggap mitos bahwasanya kalau singgah di sebuah tempat harus minta izin kepada mbah si penunggu tempat tersebut. Kalau tidak minta izin maka akan tidak akan tertimpa e, musibah. Kalau tidak minta izin maka akan kena bahaya, mudarat dan semisal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nazala manzila Barang siapa yang turun singgah di sebuah tempat. Thumma qala. A'udzu bi kalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Dia mengucapkan A'udzu bi kalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang tercipta. Maka tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakannya sampai dia pergi dari tempat tersebut. Berarti ini bacaan kedua untuk membentengi diri dari musibah dan bahaya. Yang ketiga, para penulis yang dirahmati oleh Allah adalah membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Aman Rasul sampai kepada akhir ayat fansurna Al qawmi kafir. Dan kalau kita ingin kupas yang lain, ayat ataupun amalan keempat, sehingga kita bisa membendengi diri kita, di antaranya yaitu membaca sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud yaitu membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ta'awwadha muta'awwidun bimithlihimaa." Artinya tidak ada seseorang minta perlindungan dengan perlindungan yang paling kuat dibandingkan dua surat Al-Falq dengan Anas. Maka baca dua ayat tersebut karena dia adalah cara untuk minta perlindungan dari musibah, dari bala yang paling kuat dan itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وبشير لقوم يؤمنون Pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar TV Anda, benda ini diyakini dapat memberikan maslahat dan mudorot bagi mereka yang mengimaninya. Namun, hakikatnya ini adalah sebuah benda yang tidak bisa memberikan maslahat dan mudarat terhadap kita. Pemirsa, sudah selayaknya kita seorang muslim harus mengetahui tentang yang satu ini. Agar diri kita dan diri orang lain terselamatkan dari lumpur kebinasaan dan kemusyrikan. Pemirsa, kita memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Abu Sahal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi. Lain dunia di Roja TV. tilawah Al-Quran dan kajian Islam.